Zalika Huruf kolom 22 Isyarah Zalika Zalikum, zalikum tilka Tilkum, tilkum artinya itu Zalika Zalikum, zalikum tilka Tilkum, tilkum artinya itu Ulaika mereka itu Ulaika mereka itu Alkitabu bukan huruf pasti lainnya La huruf kolom 4 la nasoba lina kilo. La la la la tidak ada la la la la nothing nothing la la la la tidak ada la nasoba lina kiro Roiba bukan huruf pasti lainnya fi huruf kolom satu bicari bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas mindari V di dalam andari hatta sehingga pitawa demi hi huruf kolom 25 saudaranya domir Huhi dia lelaki Humahima mereka berdua Humhim mereka lelaki Hadiah wanita Humahima mereka berdua Hunahina mereka wanita Kakamu lelaki Kuma kalian berdua Kum kalian lelaki Meski kamu wanita Kuma kalian berdua Kuna kalian wanita Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami Huda bukan huruf pasti yang lainnya Lili. Huruf kolom bicari dicari. dengan k seperti lila untuk ila kepada ala di atas mindari fi di dalam andari hatta sehingga bitawadami al mutakin bukan huruf pasti lainnya